Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Usul min al Usul. Pembahasan sekarang masalah apa? Sekarang yang kita bahas masalah apa kemarin? Al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum masalah larangan menunjukkan haram perbuatan tersebut untuk dilakukan. Halaman 29 perhatikan baik-baik 29. Hada wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu. Ini pembahasan ini dan kaidah madhab, madhab itu biasanya kalau madhab itu Hambali kalau sebutan mutlak madhab itu biasanya apa? Hambali. Eh? Biasanya madhab apa? Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Hada wa qa'idatul madhab. Ini dan kaidah madhab. Madhab ya perhatikan. Fil manhi mengenai sesuatu yang dilarang darinya. Hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim. Suatu amalan yang dilarang. Itu kalau dikerjakan batal amalannya atau sahih tapi dia melakukan perbuatannya haram. Paham belum? Eh? Contohnya dilarang sholat menghadap kuburan. Dilarang kan? Nah, ketika dia nekat sholat menghadap kuburan, sholatnya sah atau sholatnya batal? Paham belum? Itu penting. Nah, kita lihat rinciannya. Kama yani berikut ini rinciannya. Pertama, hanya kunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu penting. Yang pertama ini, kalau larangan tersebut hendaknya larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang. Perhatikan ini, kalau larangan kembali kepada zat yang dilarang, eh, au syartih atau kembali ke syaratnya, fa yakunu batilan maka amalnya batal. Contohnya, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Larangannya kemana ini? Larangannya kemana larangannya? Ke zat salat menghadap kuburan. Berarti kalau nekat salat menghadap kuburan, walaupun dia sudah wudhu walaupun dia sudah bersuci, walaupun menutup auratnya, sah atau enggak salatnya? Batal. Nah, salatnya apa? Batal. Perhatikan kitabnya, salatnya batal ini nomor satu. Nomor satu kalau larangan kembali ke zat amalan, biar antum enggak bingung, larangan kalau kembali ke zat amalan itu sendiri, kemudian kok malah dilakukan, hancur batal amalannya. Ingat-ingat ya itu yang pertama. Yang pertama tak, tak ringkaskan untuk pahami baik-baik. Dan suatu larangan kalau kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri, maka ketika diamalkan hancur batal amalannya. Faham? Ini pertama, ingat-ingat. Jadi kalau antum merasa apalanya nggak kuat ya diingat-ingat. Eh, maksudnya apa? Maksudnya nomor satu itu untuk memahaminya biar enggak bingung antum. Kalau larangan tersebut ai dan kembali ke zat yang dilarang, kembali ke zat amalan itu, atau syaratnya kembali ke syaratnya, syarat amalan tersebut maka batal amalannya. Paham belum? Contoh yang lain apa contoh yang lain? Contoh yang lain apa contohnya? an nadar fi ma Berlarang Rasulullah melarang orang bernadar pada sesuatu yang dia tidak milikinya. Kok dia malah nekat? Nekat bernadar untuk apa? Nyembelih sapi tetangganya eh, nadarnya sah atau tidak? Enggak dianggap sah. Kenapa? Karena larangan nadarnya sudah salat dilarang. Bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Paham ya? Aku bernadar, nanti kalau aku tahun ini bisa umrah atau bisa haji, sapi tetanggaku akan aku sembelih. Dia bernadar sudah keliru di situ. Kenapa? Dikarenakan bukan barang milik dia yang dia pakai untuk nadar. Paham ya? Seperti itu. Nah. Contoh yang tidak kembali kepada zat amalan apa contohnya? Seseorang seorang laki-laki dilarang pakai sutra. Ya enggak? Dilarang pakai sutra. Dia malah sholat pakai imamah pakai imamah terbuat dari sutra imamahnya, sorbannya. Jubahnya jubah terbuat dari sutra. Imamahnya terbuat dari sutra, kaos kakinya terbuat dari sutra, serba sutra semuanya. Nah, larangannya enggak kembali ke tadi. Enggak ada larangan jangan kalian sholat pakai sutra enggak ada. Kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, maka amalannya sah cuman dia berdosa. Apa belum? Ada nggak larangan jangan kalian wudhu pakai air curian? Ada larangan kayak gitu? Nggak ada. Yang ada larangan mencuri. Sehingga kali ketika antum wudhu pakai air curian, wudhunya sah nggak? Sah, cuman berdosa. Jadi ada dua poin, ingat Poin pertama, kalau larangan kembali ke zat amalan itu sendiri, maka amalan itu kalau dilakukan hancur atau batal. Yang kedua, kalau larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang lain di luar amalan tersebut, eh, kalau larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang lain di luar amalan tersebut, maka amalan tersebut kalau dilakukan sah, cuman dia berdosa. Itu kesimpulannya. Jangan sampai keliru ya. Ingat-ingat, nanti kalau tanya bisa upayakan. Yang kedua, an yakuna nahyu aidan ila amrin kharit la yata'allaq bi dzatil manhi anhu wa la syartih fala yakunu batilan. Yang kedua ini yang Anda maksud. Cuman ringkasannya yang Anda sebutkan tadi. Yang kedua, hendaknya larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar, perkara yang di luar, yang tidak ada kaitannya dengan zat yang dilarang tersebut. Wala syartih tidak pula pada syaratnya. Fala yakunu batilan berarti amalannya enggak batal, amalan sah. Ana ulang sekali lagi. Kaidah yang pertama, apabila larangan kembali ke zat yang dilarang tersebut maka amalan tersebut apabila dilakukan batal dan juga tidak sah. Ayo. Yang kedua, apabila larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang di luar eh, amalan, maka apabila amalan tersebut dilakukan sah dan diterima hanya saja dia berdosa. Paham bedanya? Tahu bedanya ya? Yang pertama kembali ke zat yang dilarang, yang kedua kembali pada perkara yang di luar amalan. Ada enggak larangan jangan kalian wudhu pakai air curian? Ada enggak larangan itu? Pas itu nggak ada. Yang ada larangan mencuri. Iya nggak. Ternyata dia ngambil apa? Air tetangga, dia nyuri air dia. Pakai untuk wudhu. Wudhunya sah, cuman dia berdosa. Faham soal ini? Mafhum, Bang? Bedanya paham bedanya? Ewa. Bedanya apa, Bang? Pertama dan kedua? Eh? Yang pertama apa? Larangannya kembali ke zat amalan. Maka kalau dilakukan bagaimana amalannya? Rusak dan hancur, tidak sah. Yang kedua, larangan kembali kepada sesuatu yang di luar amalan. Larangan mencuri, ada enggak larangan mencuri? Ada. Ada enggak larangan jangan wudhu pakai air turian? Nggak ada. Berarti kalau wudhu pakai air turian, wudunya sah cuman dia berdosa. Ada enggak? Jangan kalian haji dengan uang curian. Ada enggak lafaz kayak gitu? Enggak ada larangannya mencuri haram hukumnya. Ternyata dia haji pakai uang rampok gitu loh. Malahnya ngerampok begal paginya haji. Paham ya? Sah enggak hajinya? Sah, cuman dia berdosa. Paham belum? Paham teman-teman? Ayo, nah, itu penting. Karena di sini ada kekeliruan sini. Misalul ayat ila zatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya yang kembali kepada zat larangan yang kembali kepada zat yang dilarang. Perhatikan ini. Misalul ayat ila zatil manhi contohnya larangan yang kembali kepada zat yang dilarang fil ibadah dalam suatu ibadah annahyu an shaumi yaumil idain. Larangan puasa di dua hari raya. Larangan puasa di dua hari raya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Na'am barakallahu fikum an saumi yaumil adha wa yaumil fitr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi Artinya apa? Rasulullah melarang melarang puasa di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Nah, kok nekat dia puasa? Puasanya batal atau sah? Hasan? Batal. Kenapa? Karena larangannya kembali ke zat itu sendiri. Faham soalnya bisa dipahami ini? Akhbar muat mafhum? Eh na'am. Kita lihat. Karena enggak boleh lagi puasa hari raya Idul Adha Idul Fitri puasa enggak boleh. Wa misalul ayati ladzatihi fil muamalah contohnya. Larangan yang kembali kepada zatnya di dalam masalah muamalah transaksi ke muamalah bisnis jual beli atau misalnya an yu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ah tsani mimman talzam mimman talzamahul jum'ah. Mimman tulzimuhu al-jum'ah. Talzamahul jum'ah itu ya talzamul jum'ah artinya apa? Larangan dari jual beli setelah dikumandangkan adan kedua ini yang keliru. Pendapat yang keliru tapi ya. Larangan jual beli ketika dikumandangkan adan kedua di hari Jumat bagi orang yang diharuskan Jumat. Berarti ada orang yang tidak diharuskan Jumat berarti ada. Siapa contohnya? Perempuan. Siapa lagi? Hah? Orang yang safar. Siapa lagi? Kalau oh, sudah sakit. Paham ya? Yang salahnya yang mana salah ini? Adzan kedua. Karena Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpendapat Jumat itu dua kali. Mengikuti istihadnya siapa? Utsman bin Affan. Padahal Ibnu Umar mengatakan adzan yang kedua adalah adzan yang bid'ah. Bukan menuduh Utsman tadi, bukan. Perbuatan Utsman tersebut perbuatan bid'ah karena enggak pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah enggak pernah melakukannya. Jangan sampai akhirnya orang frontal mengatakan, berarti antum nuduh Utsman mutadi katanya. Ya siapa yang nuduh? Seseorang itu ketika terjatuh dalam perkara bid'ah, paham ya? Kadangkala kala sumbernya karena istihad dan sumbernya karena hawa nafsu atau semisalnya. Kalau sumbernya karena hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya dan meyakini itu ada perkara yang diperbolehkan bahkan bagian syariat misalkan bisa mutadi dia. Tapi karena istihad, Utsman apa istihad. Istihadnya keliru. Kalau keliru dapat berapa pahala? satu pahala. Kalau benar dapat berapa pahala? Dua pahala. Di situ nah beliau beristihad ada dua kali. Orang-orang awam NU, nah Nahdlatul Ulama atau yang semisal mereka biasanya gitu biasanya. Ada dua kali. Wah tongkat ini. Tongkatnya bukan kayak gini, panjang tongkatnya. Eh? Rahimakumullah, atau yang semisal itu langsung diambil misalkan. Langsung adan lagi, duduk terus setelah itu baru naik mimbar adan lagi Nah, Syekh Muhammad SAW berpendapat, berpendapat demikian. Berpendapat adhan dua kali. Padahal itu adhan yang tidak dibenarkan. Dalam artian syariatnya yang sahih, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya lakukan cuma sekali saja adhannya. Ewa. Tapi ingat ya, tidak mengharuskan kita menuduh Utsman Muqtadi. Walaupun Ibnu Umar mengatakan itu perbuatan bid'ah. Ewa. Na'am barakallahu fikum yang berikutnya karena agak panjang dan juga perlu direnungi kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala والحمد لله رب العالمين